Ta'ala menyebutkan sejumlah dari keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Faqala rahimahullah wa فقال رحمه الله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا أي الأنبياء العلم من أخذه أخذ بحظ wafir. di mana beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan bahwa sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi di mana mereka mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak وهذا جزء من حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن بطرقه dan ini adalah potongan dari hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Wa fihi fadlul ulama. Maka yang pertama di dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan para ulama. Wa ta'riful ilm wa annahu mirathun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan apa yang dimaksud dengan ilmu, bahwa ilmu yang sebenarnya adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan para nabi yang dimaksud di sini adalah hadis. وهناك اليوم من يدعو ويوجب على الناس تعلم الكتب المذهبيه ويسميها العلم والفقه ولا يسمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم علما وفقها Dan di sana ada orang-orang yang mengajak kepada kaum muslimin untuk mempelajari madhab mempelajari madhab-madhab fikih lalu kemudian dia menamakan itulah yang dimaksud dengan ilmu dan itulah yang dimaksud dengan fikih lalu dia tidak menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ilmu dan fikih فتفقهوا وتأملوا هذا الحديث جيدا maka hendaknya kalian memahami dan memperhatikan hadis ini dengan baik. Mirathun nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi tarakahu lana sunnatuh. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau tinggalkan untuk kita adalah sunnahnya. وفيه أن العلماء على الحقيقة هم أهل الحديث. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa para ulama secara hakiki mereka adalah ahlul hadis. لأنهم وراثه على الحقيقة الذين ورثوا حديثه وورثوا القرآن والسنة والعلم نعم Sebab ahlul hadis itulah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki di mana mereka mendapatkan warisan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula Al-Qur'anul Karim. Amma ar-ra'i falaysa bi'ilm. Adapun sekedar ra'yu pemahaman atau pandangan seseorang itu bukanlah ilmu. Innamal ilmu al-wahy. Sebab ilmu itu adalah wahyu. Wa mastumbita min hadzal wahyi. Dan apa yang dijadikan sebagai istimbat atau faidah-faidah yang dikeluarkan dari wahyu tersebut. وهنا سؤال ماذا ورث العلماء الأنبياء Maka di sini ada pertanyaan. Apa yang telah diwarisi para ulama itu dari para nabi? أو بصورة أخرى علماء هذه الأمة ماذا ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم في أمته Atau dengan gambaran yang lain bahwa ulama umat ini apa yang telah telah mereka wariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan warisu hadzal ilm hadithahu wa sunnatahu jadi mereka mewarisi ilmu ini yaitu hadis Nabi dan sunnahnya laisa annal alim ma'sumun kan nabi sallallahu alaihi wasallam namun bukan berarti bahwa seorang alim itu terpelihara adalah seorang yang maksum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam وليس معناه أن العالم تجب طاعته على الأمة كما تجب على للنبي صلى الله عليه وسلم Dan bukan pula makna dari hadis ini bahwa seorang wajib taat kepada seorang alim ulama seperti ketaatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وإنما يجب قبول قوله إذا ظهر دليل من الكتاب والسنة ومن وهدي الصحابة Namun yang wajib untuk diterima ucapan seorang alim apabila telah nampak dalilnya dari kitabullah, dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan para sahabat. Wa yadullu ala wujub tawqir ahli al-ilm wa ma'rifati aqdarihim Dan hadis ini juga menerangkan kepada kita beberapa hal yaitu tentang anjuran kita untuk memuliakan orang-orang yang membawa ilmu dan mengetahui hak-hak mereka secara syar'i. ثم قال البخاري دليلا آخر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وهذا جزء من حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang lain yaitu hadis barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia menempuhnya untuk mendapatkan ilmu maka Allah Jalla memudahkan baginya jalan menuju surga dan ini adalah merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul huffatil jannah bil makarih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi. ولكنه أخبر في هذا الحديث أن هذه الطريق إلى الجنة يسهلها الله على طلبة العلم. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan di dalam hadis ini bahwa jalan ini jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu itu akan memudahkan seorang hamba untuk berjalan menuju surganya. Wa qawluhu tariqan hadhi ya'um ay tariq min turuq tahsil al-ilm fil hilaq bil kitab bis su'al بأي طريقة من الطرق الصحيحة تحصلت على العلم dan apa yang disebut di dalam hadis ini satu jalan kata jalan di sini bersifat umum yang menunjukkan jalan yang mana saja yang ditempuh oleh seseorang untuk meraih dan mendapatkan ilmu. Apakah dengan cara menghadiri majelis ilmu atau dengan cara membaca kitab atau dengan cara bertanya kepada seorang yang berilmu, cara yang mana saja yang dilakukan oleh seseorang maka dia telah termasuk ke dalam keumuman yang disebutkan dalam hadis ini. ثم ذكر البخاري رحمه الله أربع آيات تدل على فضل العلم وأهله وأخذ الحديث وروايته Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan empat ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ahli ilmu dan keutamaan seorang yang menuntut ilmu hadis. Al-ayat al-ula qawluhu ta'ala innama yakhsha min ibadihi al-ulama'u fa ahlul ilmi haqqan hum ahlu khasyiatillah. wa ta'lamun thawaba ahli Yang pertama atau ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang menghantarkan seorang hamba kepada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian telah mengetahui besarnya keutamaan rasa takut kepada Allah. Wal ibadah taala kama qala subhanahu fala takhshawhum wakhshawun. Dan khasya atau rasa takut kepada Allah merupakan ibadah yang agung sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya janganlah kalian takut kepada mereka dan hendaknya kalian takut hanya kepadaku. فعلى قدر علمك بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه يتكون خشيتك لله ويكون ثواب خشيتك maka sesuai kadar pengetahuan engkau kepada Allah terhadap nama-namanya terhadap sifat-sifatnya dan terhadap hukum-hukumnya maka engkau juga akan meraih rasa takut di dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pahala yang Allah berikan kepadamu. وذكره أن أهل الخشية هم العلماء أيضا دليل على أن هذا هو الواجب عليهم لأنهم أعرف بالله من غيرهم dan disebutkannya bahwa orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya orang-orang yang berilmu mereka lah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka lebih berilmu daripada yang lainnya. فإذا ذهبت الخشية أو ضعفت خشية الله في قلب حامل العلم نسأل الله العافية كان شقاء ونقمة Maka apabila rasa takut seorang hamba telah hilang atau melemah rasa takutnya kepada Allah bagi seorang penuntut ilmu maka itu akan menjadi kecelakaan dan kesengsaraan baginya. وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertakwa kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. وقد اقترن العلم بالخشية في كثير من الآثار. Dan ilmu itu sering digandengkan dengan al-khasyah, rasa takut seorang hamba kepada Allah dalam sekian banyak riwayat. Kama jaa an Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairihi al-ilmu khasyatullah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan selainnya di mana mereka mengatakan ilmu itu adalah takut kepada Allah. Wajaa al-ilmu sunnah dan juga diriwayatkan dari mereka ilmu itu adalah as-sunnah. Walaysa riwayati wal kutub. Dan bukanlah ilmu itu banyaknya riwayat dan banyaknya kitab. Faqalilul ilm alladhi yakhsha Allah wa yattaqih khairun min kathiril ilmi wa huwa fajir. Maka orang yang sedikit ilmunya namun dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka itu lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu yang banyak namun dia seorang yang fajir وتظهر علامات من يخشى الله عز وجل من طلاب العلم وحملة العلم بأمور dan akan nampak rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari para pembawa ilmu itu diketahui dengan beberapa perkara. min ahammiha ikhlasuhu lillahi ta'ala fi talabil ilm. Di antara yang terpenting adalah keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau ikhlasnya dia karena Allah di dalam menuntut ilmu. Wa minha imsakuhu lisanahu an yaqula ma la ya'lam. Dan di antara yang menunjukkan rasa takutnya seorang hamba kepada Allah dia menahan diri untuk menyampaikan sesuatu yang dia tidak berilmu tentangnya. Wa minha amaluhu bima alim. Dan di antara tandanya adalah ketika dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Wa alla yukhalifa qawluhu fi'lah. Dan bahwasanya ucapan dia tidak menyelisihi perbuatannya. وغير ذلك مما ذكر في صفة أهل العلم الحقيقيين dan yang lainnya dari yang disebutkan tentang sifat-sifat seorang pembawa ilmu yang hakiki. Al-ayat tsaniyah fi fi madhi man ahsana al-fahma 'an Allah wa rasulih. Faqala ta'ala tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Kemudian ayat yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan seseorang yang memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alalimun itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-ayat salisa qawluhu ta'ala an nadamati ahli an-nar وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فقدموا السمع والعلم سمع عن الله ورسوله Dan ayat yang ketiga adalah ayat yang menerangkan tentang penyesalan yang dialami oleh penghuni neraka di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir mereka mengatakan kalau seandainya kami mendengar dan kami memikirkan maka niscaya kami tidaklah termasuk orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam dan yang dimaksud mendengar di sini adalah memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wal ayatul rabi'ah قول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون la ya'lamun wa hadha nafyun fi sighati su'alin wa huwa ablagh ay la yastawun. Kemudian ayat yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu dan di sini pada hakikatnya merupakan penafian peniadaan dalam bentuk pertanyaan dan penafian dalam bentuk pertanyaan itu lebih kuat hukumnya daripada sekedar menafikan Sehingga makna dari ayat ini jawabannya adalah tentu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. وهذا يدل على تأكد العلم وأهميته وفضله. Dan ayat ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu. ثم قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه ولم يكمل يعني في الدين كما din kama sayati min إن Muawiyah insyaallah taala. Lalu kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang Allah Jalla wa ala kehendaki kepadanya kebaikan maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya Di sini Al-Imam Al-Bukhari tidak menyempurnakan hadisnya karena nanti akan beliau sebutkan secara sempurna sebagaimana yang datang dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. ثم قال البخاري و أي وحديث إنما العلم بالتعلم وهذا حديث صحيح بطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم راجع السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang lain yaitu hadis innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan cara belajar dan ini adalah merupakan hadis yang sahih yang datang dari berbagai jalur riwayat. Silahkan kalian merujuk kepada kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah karya Al-Albani rahimahullah. فهنا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طريق العلم هو التعلم وأخذه عن أهله ومن مصادره Dan di dalam hadis ini memberi penjelasan dan bimbingan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cara mengambil ilmu yaitu dengan melalui ahlinya, mempelajari ilmu tersebut dari ahlinya, dari para pembawa ilmu. ومن طرق الصوفية من يتلقون العلم بالمراقبة والمكوث عند قبور الأنبياء والصالحين والعلماء Di antara tarikat sufiyah ada yang cara pengambilan ilmu mereka dengan bentuk muraqabah dan dengan bentuk duduk atau tinggal di sisi kuburan para nabi dan orang-orang saleh. ويسمون هذا الاستمداد Lalu mereka menyebut uh, apa yang mereka amalkan ini dengan sebutan istimdad. وهو أن يجلس متجها إلى القبر ساعات طويلة Yang dimaksud metode istimdad tersebut adalah ketika seseorang dia menghadap ke satu kuburan dalam waktu berjam-jam. Mustahdiran surat al-maqbur wa muraddidan ismah. Sambil menghadirkan uh, bentuk atau sambil menghadirkan gambar atau wajah dari orang yang telah dikuburkan tersebut lalu dia mengulang-ulangi menyebutkan namanya yaz'umun anna al-ilma yantaqil ilayhi mubashara min al-qabr bulututh yani irsal na'am di mana mereka menyangka bahwa dengan metode seperti itu ilmu itu bisa ditransfer dari pemilik kuburan tersebut ditransfer lewat bluetooth sampai ke dirinya. Lalu kemudian mereka berselisih. فبعضهم قال يشترط أن تكون عند القبر مباشرة وبعضهم قال من أي مكان في دولة من أي مكان تتجه إلى القبر ينتقل إليك العلم. Mereka berselisih. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa disyaratkan agar engkau mendapatkan ilmu dari si pemilik kuburan tersebut, kamu harus berada di sisi kuburan itu secara langsung. Namun ada sebagian mereka juga mengatakan bahwa nggak perlu harus ada di sisi kuburan. Dimanapun engkau berada, cukup bagimu menghadap ke kuburan tersebut, maka dengan cara yang disebutkan tadi, ilmu yang dimiliki oleh yang dikuburkan akan ditransfer langsung kepada yang menghadap. تتلاعب بهم الشياطين وتضحك عليهم سبحان الله di mana syaitan mempermainkan mereka dan menertawakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ilm bit-ta'allum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilmu itu diraih dengan cara belajar. والصحابة والتابعون وأتباع التابعين رحلوا إلى البلدان لتلقي العلم وسماع الحديث كما سيأتي معنا. Para sahabat mereka mengambil ilmu dengan melakukan rihlah, melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Para sahabat, para tabi'in, mereka melakukan hal tersebut untuk mendengarkan ilmu sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. وكانوا يعقدون حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس ولم يكونوا يأتون عند قبره ويجلسون الساعات يستمدون العلم من القبر di mana mereka dahulu itu membuat halakah, membuat majelis-majelis di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ilmu kepada manusia, kepada kaum muslimin. Mereka tidak mendatangi kuburan Nabi, lalu mereka duduk di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan transfer ilmu. ثم قال البخاري وقال أبو ذر يعني الغفاري رضي الله عنه لو وضعتم الصمصام أي السيف القاطع على هذه وأشار إلى رقبته إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ أي أقول كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها أي حرصا منه على تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرفه غيره وانه يجب عليه تبليغ الحديث والعلم ولو كان في مثل هذه الحاله Lalu berkata Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ucapan Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan kalau seandainya kalian meletakkan pedang terhunus di sini sambil beliau mengisyaratkan ke tengkuknya, kalau seandainya kalian meletakkan pedang terhunus di atas tengkuk beliau, lalu kemudian aku menyangka bahwa aku mampu untuk menyampaikan sebuah kalimat yaitu sebuah ilmu, sebuah hadis yang aku dengarkan dari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kalian melaksanakan eksekusi tersebut kepadaku, niscaya aku akan menyampaikan hadis tersebut terlebih dahulu. Apa yang diucapkan oleh Abu Dhar ini adalah bentuk semangat beliau untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meskipun dalam kondisi demikian di mana beliau menganggap bahwa beliau wajib untuk menyampaikannya, menyampaikan sebuah ilmu yang datang dari Nabi yang tidak diketahui oleh yang lainnya. وذلك حرصا منهم على تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم dan ini adalah merupakan bentuk semangat mereka untuk menyampaikan hadis Rasulullah الله عليه وسلم ثم ذكر في فضل العلم اثر ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس كونوا ربانيين أي حكماء فقهاء Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun akan tetapi jadilah kalian sebagai para rabbani kata Ibnu Abbas apa yang dimaksud rabbaniyin yang dimaksud adalah ulama fuqaha orang-orang yang lembut orang-orang yang senantiasa bersabar dan orang-orang yang faqih, orang-orang yang memahami agama ini. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه أبو خيثمة في كتاب العلم وهو كتاب مطبوع بتحقيق الألباني وفيه فوائد وآثار كثيرة dan riwayat yang datang dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Abu Khaythamah dalam kitabnya yang disebut Kitabul Ilm dan kitab ini telah dicetak dengan tahqiq dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dan di dalam kitab tersebut banyak disebutkan riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Qala wa yuqal الرباني تعريف الرباني هو الذي أو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره هذا توجيه للمعلمين والمدرسين أن يبتدئوا مع الناس بالواضحات وبالسهل المختصر ثم يصعدون إلى الأعلى من المسائل نعم Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah menerangkan tentang arti dari Ar-Rabbani. Kata beliau, Ar-Rabbani yang dimaksud Rabbani alladhi rabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Yaitu orang yang mendidik manusia ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Maka ini adalah merupakan bimbingan untuk para pengajar, untuk para penyampai ilmu kepada yang lain, para pendakwah bahwa hendaknya mereka mendahulukan untuk menyampaikan kepada manusia perkara-perkara yang lebih jelas, perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu, perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang sifatnya ringkas, sebelum mengajarkan kepada mereka level-level yang lebih tinggi dari hal tersebut. لأن المعلم الرباني مثل ربان السفينة قائد السفينة قبطان السفينة ينظر ما هو الاصلح لها تاره يمشي تاره يقف تاره يسرع تاره يبطئ فهكذا العالم الناصح في تربيه الناس وتعليمهم ينظر الاصلح لهم حتى لا تغرق به وبهم السفينه dan penyebutan ar-rabbani dengan sifat yang demikian itu seperti keadaannya ربان safinah seperti orang yang e, mengendarai atau yang mengarahkan sebuah perahu di mana orang yang e, mengendarai perahu tersebut dan yang me menggayung atau semacam nakoda maka dia mengetahui mana yang lebih maslahat terhadap kapalnya terkadang dia diam terkadang dia berjalan lambat terkadang dia berjalan cepat karena dia melakukan hal tersebut untuk melihat mana yang lebih maslahat terhadap kapal dan orang-orang yang ada di atasnya. Maka demikian pula orang-orang yang membawa ilmu dia mengetahui apa yang maslahat untuk disampaikan kepada orang-orang yang ada di hadapannya agar kemudian ilmu itu tersampaikan dengan baik dan mereka mendapatkan hal yang lebih maslahat untuk mereka. ثم قال البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم وعطف هنا العلم على الموعظة لأن العلم من الموعظة كي لا ينفروا نعم Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan bab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihat beliau menjarang-jarangkannya menjarang-jarangkannya memberikan jeda di dalam menyampaikan nasihat dan ilmu agar kemudian mereka tidak lari meninggalkan nasihat dan ilmu tersebut dan di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ilmu setelah disebutkannya nasihat karena ilmu adalah bahagian dari nasihat المعلم والواعظ النبي صلى الله عليه وسلم والمستمع الصحابة ومع هذا يخشى عليهم السآمة وأن ينفروا yang mengajarkan ilmu dan yang menyampaikan nasihat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimak dan mendengarkan ilmu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun dengan kondisi itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jeda di dalam menyampaikan ilmu kepada mereka agar kemudian mereka tidak bosan mendengarkan ilmu tersebut yang menyebabkan mereka lari. وهكذا هديه في الخطب الاختصار قصر الخطبة Demikian pula termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berkhutbah di mana beliau berkhutbah dengan cara yang ringkas dan singkat. فلما كان الكلام كثير قليلا محصورا حفظ وفهم وعمل به Sebab ketika sebuah ucapan itu ringkas dan singkat akan lebih mudah untuk dihafal dan difahami lalu diamalkan. Dan akan menetap di dalam hati sehingga manusia memanfaatkannya. ولما كثر الكلام في المتأخرين والمعاصرين قل العلم وقل النفع والبركة sehingga ketika orang-orang terbelakang ini mereka banyak berbicara sehingga ini menunjukkan ilmu semakin sedikit manfaat semakin berkurang dan keberkahan pun berkurang والتنفير يكون بالزيادة عن القدر المحتاج في العلم والتعليم أو في العبادة dan yang menyebabkan manusia itu lari meninggalkan sesuatu apabila melewati batas atau kadar yang semestinya mereka dapatkan baik yang berkaitan dengan ilmu demikian pula yang berkaitan dengan ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam liman atala fi salatihi inna minkum munaffirin aw la munaffirin idza salla ahadukum li nafsihi falyutil ma syaa wa idza salla bin nas falyukhaffif fa inna min waraihi al marida haja aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wa dha'if wa dhal haja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang itu lari meninggalkan agama ini. Apabila salah seorang kalian salat memimpin manusia, maka hendaknya dia meringankannya, meringkasnya karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang memiliki keperluan. Adapun jika dia salat sendirian, silakan dia memanjangkan sekehendaknya. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش تقدم سليمان بن مهران عن أبي وائل واسمهم ah شقيق bin سلمة شقيق bin سلمة عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Yusuf yaitu Al-Faryabi atau beliau telah memberitakan kepada kami Sufyan yaitu Al-Thawri dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dari Abu Wa'il yaitu Syaqiq bin Salamah dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau mengatakan adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjarang-jarangkan nasihat kepada kami dalam hari-hari tertentu karena beliau khawatir jangan sampai kami merasa bosan. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Kata beliau telah memberitakan kepada aku Abu Tayyah dari Anas. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit dan hendaknya kalian menyampaikan sesuatu yang menggembirakan dan jangan kalian membuat manusia lari. وفي هذا الأمر بالتيسير فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أي حراما فإن كان إثما أو حراما كان أبعد الناس عنه Maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita untuk senantiasa memberi kemudahan kepada manusia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi dua pilihan beliau senantiasa memilih mana yang paling mudah untuk mereka, mana yang paling ringan untuk mereka selama bukan termasuk di antara perkara yang diharamkan tidak mengandung dosa. Adapun jika sesuatu itu mengandung dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paling jauh dari melakukan hal itu. وقد قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahawa Allah azza wa jal menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadha ad-din yusr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya agama ini mudah. Fa ahkamuhu hadha ad-din ahkamuhu ahkamu yusrin. Maka hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini adalah hukum-hukum yang mudah. وانظروا في الأركان الخمسة ماذا فيها من اليسر في الرخصة في السفر في الجمع في المرض fil a'dzar wa ghairi dhalik. Hendaknya coba kalian perhatikan hukum-hukum yang ditetapkan dalam salat lima waktu. Begitu banyak perkara-perkara yang mudah, adanya keringanan-keringanan yang dilakukan, yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukannya ketika dia sedang safar, ketika dia sedang dalam keadaan sakit, maka diperbolehkan untuk menjamaknya, diperbolehkan untuk meringankan sesuatu yang keluar dari asal hukumnya. Ini semua adalah merupakan bentuk kemudahan di dalam syariat ini. ثم حث على ترغيب الناس في الخير وتأليفهم على الخير دون تنفيرهم. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kemudian hendaknya seseorang senantiasa menyampaikan sesuatu yang membuat mereka senang, yang membuat mereka gembira dan e, kembali kepada agama ini dan tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka menjauhkan diri mereka dari agama. Lalu kemudian Al Imam Al Bukhari menyebutkan bab tentang seseorang yang menjadikan untuk orang-orang yang berilmu menetapkan adanya hari-hari tertentu dalam menyampaikan ilmu. فيرتب لهم يوما أو يومين أو ثلاثة لإعطائهم العلم وتدريسهم حسب ما يتفقون عليه ويأيسر لهم وأنفع maka mereka yaitu dibuat uh, hari-hari uh, tertentu untuk seorang yang berilmu menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin apakah dalam satu hari berapa kali atau dua hari atau tiga hari tergantung kesepakatan yang ada pada mereka mana yang lebih bermanfaat untuk mereka. Lakin كره الإمام مالك وجماعة من الأئمة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم كرهوا أن يجعل يوما راتبا يلتزم كالأيام الشرعية الجمعة والعيدين وغير ذلك Akan tetapi Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan segolongan dari kalangan para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim mereka membenci apabila ditetapkan hari tertentu yang setiap hari tersebut dijadikan sebagai rutinitas sama yang disamakan seperti hari-hari Jumat hari Jumat seperti sholat Jumat yang dilakukan secara rutin setiap pekan atau seperti ditetapkannya hari-hari raya. فيتركها بعض الأحيان قصدا hatta la yashbih ghairur ratib birratib. Sehingga kadang-kadang sebaiknya ditinggalkan agar kemudian tidak disamakan sesuatu yang itu memang menjadi rutinitas yang telah ditetapkan di dalam syariat tidak disamakan seperti rutinitas yang itu bukan merupakan sesuatu yang ditetapkan secara syar'i. وهكذا إذا خصص لأهل كل علم يوما هؤلاء في التفسير يوم هؤلاء في الحديث يوم هؤلاء في اللغة والنحو يوم وهكذا نعم Maka demikian pula halnya apabila mereka mengatur pelajaran yang ditetapkan oleh masing-masing pengajar. Misalnya ada untuk uh, mereka mengajarkan tafsir dalam satu hari, ada lagi satu hari mengajarkan tentang akidah, ada lagi satu hari mengajarkan tentang ilmu nahwu dan begitu seterusnya. في فائدتان تتعلق بالباب السابق الأولى أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي Ada dua faidah kaitannya dengan faidah uh, kaitannya dengan bab sebelumnya. Yang pertama adalah Abu Tayyah, beliau bernama Yazid bin Humaid Ad-Dubai. الفائدة الثانية روى البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فإذا أكثرت فثلاث مرار ولا تمل الناس القرآن أي لا تكن سببا في أن يملوا من سماع القرآن كل جمعة كل أسبوع معنى كل جمعة كل أسبوع maksud الاسبوع وليس اليوم اي Kemudian faedah yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah bahwa beliau mengatakan sampaikanlah kepada manusia ilmu pada setiap pekan sekali apabila engkau tidak ingin maka dua kali dan apabila engkau ingin memperbanyak maka tiga kali dan dauratna indakum thalath ayyam karena disebutkannya tiga daurah kita tiga hari dan jangan engkau menjadikan manusia itu merasa bosan dari mendengarkan Al-Quranul Karim. Allah, Allah, Allah. Unzuru ila ta'lilihi انظروا إلى تعليله النصيحة حتى لا al-Qur'an. القرآن qalaha قالها اليوم قائل لربما بعض الناس طعن في دينه كيف أنت منافق تمل من القرآن ya, uh, kata beliau perhatikan dalam riwayat ini di mana beliau menyampaikan jangan engkau sering-sering menyampaikan nasihat tersebut uh, dari kadar yang melampaui yang menyebabkan manusia itu bosan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Hal ini tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini. Apabila uh, seseorang mungkin dia merasa bosan karena seringnya, maka dia dituduh sebagai orang munafik karena dia bosan mendengarkan Al-Quran. Dan tanda orang munafik itu kalau dia bosan mendengarkan Al-Quran Al-Karim. فهذا من حكمتهم عن الصحابة وهديهم كابن مسعود وابن عباس في مراعاة أحوال الناس وظروفهم Maka ini termasuk di antara hikmah dan kebijaksanaan para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Ibnu Mas'ud, seperti Ibnu Abbas dan yang semisalnya di mana mereka menyampaikan nasihat tersebut tergantung atau dengan cara melihat kondisi-kondisi mereka yang siap untuk mendengarkannya. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس أي يختار من الأيام يوم الخميس لموعظتهم وتذكيرهم فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن وهذا فيه المخاطبة بالكنية إكراما وأدبا لوددت أنك ذكرتنا كل يوم وهذا يدل على حبهم للخير ولكن النفوس قد تمل فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها makhafata as-sa'amati alaina. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberitakan pada kami Uthman bin Abi Syaibah. Kata beliau telah memberitakan pada kami Jarir yaitu Jarir bin Abdul Hamid dari Mansur dari Abu Wa'il bahwa beliau mengatakan adalah Abdullah bin Mas'ud itu senantiasa menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin pada setiap hari Kamis maka ada seseorang, ya, maka di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud menentukan ada satu hari di mana beliau menyampaikan nasihat yaitu pada hari Kamis. Maka ada seorang lelaki mengatakan kepada beliau, "Wahai Abu Abdurrahman, alangkah inginnya aku kalau seandainya engkau menyampaikan peringatan dan nasihat kepada kami setiap hari." Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa e, mereka terkadang memanggil seseorang atau biasa memanggil seseorang dengan kunyah Abu Abdurrahman. Ini memanggil dengan kunyah dan ini termasuk bentuk adab di dalam memanggil seseorang. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku ingin agar engkau menyampaikan nasihat kepada kami setiap hari. Ini menunjukkan kecintaan mereka untuk selalu mendapatkan nasihat dari Ibnu Mas'ud. Namun Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketahuilah Sesungguhnya yang mencegah aku untuk melakukan hal itu, yaitu menyampaikan nasihat setiap hari, karena aku benci untuk membuat kalian merasa bosan, sehingga aku menjarang-jarangkan nasihat atau menentukan hari-hari tertentu untuk kalian dalam menyampaikan nasihat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hari-hari tertentu dalam menyampaikan nasihat, karena beliau khawatir jangan sampai kami merasa bosan. ثم قال باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari bab barang siapa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan maka Allah Jalla wa ala memahamkannya tentang agamanya. وفي هذا إثبات الإرادة لله تبارك وتعالى وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله تعالى Maka di dalam bab ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifatul iradah. Allah berkehendak dan bahwasanya tidaklah seorang hamba itu meraih sesuatu melainkan semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. وهذا الباب هو بلفظ الحديث تماما ولكنه لم يقل باب قول رسول الله كذا. Dan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini adalah lafaz hadis, persis lafaz hadis yang akan beliau sebutkan di dalam bab ini. Namun beliau tidak mengatakan bab bahwa Nabi bersabda demikian. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن وهب عبد الله بن وهب عن يونس وابن يزيد عن ابن شهاب والزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العطايا حسب ما يأمره الله تبارك وتعالى والله يعطي فالمعطي والمانع والخافض والرافع هو الله ثم قال ولن تزال هذه الأمة قائمة أي طائفة منها كما جاء في الروايات الأخرى قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي تأتي الريح التي تقبض نفس كل مؤمن قبل قيام الساعة وفيه بشارة ببقاء أهل الحديث والسنة إلى قيام الساعة Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Sa'id bin Ufair. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Ibn Wahab yaitu Abdullah. Dari Yunus yaitu Yunus bin Yazid dari ibnu Syihab Kata beliau telah berkata Humaid bin Abdurrahman bahwa aku mendengarkan Muawiyah berkhutbah di mana beliau mengatakan aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan maka Allah Jalla wa ala memahamkannya tentang agamanya dan sesungguhnya aku hanyalah membagi yang dimaksud membagi di sini adalah membagi harta-harta dari harta rampasan perang dan yang semisalnya dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada hamba tersebut dan senantiasa umat ini tegak di atas perkara atau syariat Allah Subhanahu wa taala tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga hingga datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala yaitu datangnya angin yang angin tersebut akan menyebar di muka bumi dan akan mewafatkan setiap jiwa yang memiliki iman setiap jiwa yang memiliki iman maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ahlul haq orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu senantiasa ada hingga mendekati hari kiamat. ثم قال رحمه الله وقد تقدم حديث هذا الباب باب الفهم في العلم حدثنا علي وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عينة قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا هذا وابن عمر من المكثرين الذين رووا فوق الألف حديث ولكنهم كانوا يقللون من التحديث خشية الخطأ وحتى يستوعب الناس الحديث قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار جمار ثمر من ثمار النخل فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab memahami ilmu. Kata beliau memberitakan kepada kami Ali yaitu Ali bin Al-Madini. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Sufyan yaitu Sufyan bin Uyainah. Kata beliau telah mengatakan kepadaku Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahwa beliau berkata, aku bersama Ibnu Umar menuju ke Madinah dan aku tidak mendengarkan dari beliau memberitakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis. Padahal Abdullah bin Umar ini beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari seribu hadis. Akan tetapi terkadang mereka tidak banyak memberitakan hadis kecuali sedikit karena adanya kekhawatiran keliru di dalam menyampaikan riwayat tersebut. Maka berkata Ibnu Umar, suatu ketika kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dibawakanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumar Jumar adalah salah satu bagian dari uh, buah dari pohon kurma. Lalu kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada ada sebuah pohon yang perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Kata Ibnu Umar, aku ingin menjawab bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Namun ketika aku hendak menjawab, aku melihat ternyata aku yang paling muda usianya inilah yang menyebabkan aku diam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah pohon kurma. Telah berlalu bagi kalian hadis ini. Dan akan disebutkan pula berikutnya. Akan tetapi di dalam bab ini yaitu bab tentang memahami ilmu beliau menyebutkan satu riwayat yang di dalamnya terkandung makna yang disebutkan di dalam bab ini. Ai kaifa tanabbaha Ibnu Umar wa fahim annaha an-nakhlah wal hadirun lam yafhamu dhalik. Yaitu bagaimana mungkin atau bagaimana cara Abdullah bin Umar bisa memahami bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pohon kurma sementara para sahabat yang lain mereka tidak memahaminya. Ah, hal antum fahimtum kaifa? هل تعرفون كيف فهم ابن عمر ذلك؟ Apakah antum bisa memahami dari sisi mana mengapa Ibnu Umar bisa memahami hadis atau pertanyaan Nabi tersebut? طيب أنا يعني أعطيكموها لما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثمر من ثمار النخل وهو الجمار أول طلع النخل لما وضع بين يديه قال هناك شجرة تشبه المؤمن أو يشبهها المؤمن ففهم عبد الله بن عمر أن هذه الشجرة هي النخلة لأن السؤال جاء مناسبا للحال ما هو الحال وضوع وضع الجمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم Saya akan menjelaskan kepada antum dari sisi mana Ibnu Umar memahami pertanyaan Nabi ini. Karena ketika itu dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumar. Jumar itu adalah awal ketika muncul buah dari buah pohon kurma. Nah, itu yang disebut jumar. Ketika diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu beliau bertanya. Dari sini Abdullah bin Umar memahami bahwa yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Dari mana? Dari kondisi yang ada di majelis tersebut. Dibawakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buah kurma, sehingga beliau menjawab sesuai dengan kondisi yang ada di majelis itu. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, masya Allah, masya Allah, masya Allah. أنا أريد أن أنتهي من الدرس لكن أخشى عليكم تخرجوا في المطر Kata beliau, saya ingin kita selesaikan pelajaran sekarang, tapi saya khawatir antum kehujanan kalau keluar. Dan pakaian kalian basah. Sehingga kaki-kaki antum nanti kotor karena adanya lumpur di luar. Mending begitu ya, mending ya. فهل ترون نبقى نتذاكر حتى ينقطع المطر؟ Apakah menurut antum kita lanjutkan kajian kita sampai hujan berhenti? الله المستعان لا إله إلا الله سبحان الله ما شاء الله سفيان هنا هل لأن ابن عيينة والثوري كلاهما يروي عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح علي بن المديني يعني سبحان الله إيه. انظر تبي تطلع لك البرنامج هل روى عن هنا مذكور سفيان بن عيينة ها؟ سفيان بن عيينة هو المذكور في هذا الحديث السؤال نعم جزاكم الله خيرا اشترى نقف عند هذا نعم والله لابد نقف عند هذا الحد إن شاء الله نحن كان يعني نحب أن ننتهي على الأقل من نصفه لكن ما عندنا إلا مجلس واحد غدا أو مجلسين مجلس الظهر فقط هذا الموجود ونواصل في الميدان وفي باتان طيب نقف عند هذا إن شاء الله الله يبارك فيكم Sampai di sini dulu insya Allah. Barakallahu fikum. سبحانك إلى هنا إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد حفظكم الله